بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه استماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة تمرة من كسب, من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيبة فإن الله يتقبل يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli Para al-ikhwah dan akhwat sekalian Kita masih dalam Penyebutan dalil-dalil daripada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uluwullah, ketinggian Allah di atas makhluknya. Berkata <clears throat> Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah wa fi sahihain dan dalam riwayat yang terdapat dalam dua kitab yang sahih maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim min hadithi Ibn Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin <clears throat> barang siapa yang bersedekah dengan dua potong kurma atau satu kurma dan yang semisalnya. Artinya dua kurma. Min kasbin tayyibin dan kurma ini didapatkan dari hasil pencarian jerih payah yang halal wala yas'adu ilallahi illa tayyib dan tidak akan mungkin naik kepada Allah daripada amalan-amalan kecuali amalan yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha. Maka sesungguhnya Allah pasti akan menerima amalan tersebut. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha, kemudian Allah akan mengembangkan amalan tersebut, sedekah tersebut li sahibiha untuk pemiliknya di dunia ini dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangannya di negeri akhirat sana. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Persis sebagaimana seseorang dari kalian berupaya untuk mengembalakan domba-dombanya yang masih kecil, sedikit, lambat laun besar berkembang biak hatta takuna mithal jabal hingga akhirnya domba-domba tersebut yang sedikit kecil menjadi besar menjadi banyak dan memenuhi gunung atau sebanyak gunung hadis ini adalah hadis yang sahih dalam hadis yang mulia ini ikhwati rahimakumullah menunjukkan kepada kita beberapa faidah-faidah bahwasanya yang Allah terima daripada amalan kita adalah amalan yang saleh. Yang Allah terima daripada sedekah kita adalah sedekah yang berasal daripada harta yang halal. Bahwasanya yang bersedekah dengan harta yang haram, Allah tak menerima sedekahnya. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah kata Nabi adalah zat yang maha baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang bersedekah daripada harta yang baik dan Allah tak menerima kecuali harta yang baik. Ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidaklah dalam bentuk ya bilangan yang besar baru dikatakan sedekah. Orang yang bersedekah dengan kurma walaupun dua butir kurma ya atau kurma dan yang semisalnya walaupun satu butir atau dua butir kurma maka itu janganlah dianggap perkara yang mudah atau perkara yang ringan karena orang sedekahnya itu akan menjadi besar dengan niatnya ikhlas ketulusan hatinya berapa banyak orang-orang yang bersedekah dengan jumlah yang besar habis pahalanya hilang karena tidak ikhlas ria ingin dipuji dan ingin dipuja manusia. Berapa banyak orang berinfak dengan ikhlas dari hartanya sedikit karena itu yang dimilikinya Allah berikan baginya keberkahan dilipat gandakan. Ya, karena itulah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha, apa kata Nabi? Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqin nara walau kita tamratin. Takutlah engkau dengan neraka. Walaupun engkau hanya mampu bersedekah dengan bisyiqqi tamrah. Tamrah adalah satu butir kurma. syukki dibelah. Jadi satu butir kurma itu dibelah. Kemudian yang sebelah kita sedekahkan. Ini akan dapat menjauhkan seorang daripada api neraka jika niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala maka sedekah bukan dengan nilainya, banyak sedikitnya. Tapi sesuai dengan sebesar apa keikhlasan kita ketika mengeluarkannya dan sebanyak apa harta kita yang kita miliki kala itu. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua kebaikan-kebaikan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat-malaikat, dilaporkan oleh malaikat-malaikat kepada Allah Jalla wa ala. Ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau, ya, mengapa beliau berpuasa di hari Senin dan berpuasa di hari Kamis? Kata Nabi, adapun hari Senin, dzakal yaumul ladzi wulidtu fih. Hari Senin adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Ketika ditanyakan hari Kamis, kata Nabi, itulah hari di mana diangkat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memerintahkan malaikat-malaikatnya amalan-amalan anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ya, dan ini catatan takdir yang dilaporkan setiap minggunya. Ada yang setiap hari, dan ada yang setiap minggu. Ya, catatan yang kita kita lakukan. Kata Nabi, ya ta'aqab fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Bergantian mendatangi kalian malaikat malam dan malaikat siang. Dan mereka berkumpul di waktu salat fajar dan salat asar. Ini tiap hari ada laporan harian dan ada laporan mingguan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tak butuh laporan. Allah mengetahui segala hal. Tapi ini semua agar tegak hujah bagi makhluk. Bahkan di hari kiamat akan dibacakan di hadapan kita apa yang kita lakukan. Dilihatkan oleh Allah. Bahkan Allah bertanya kepada kita, ini catatan galian Apakah benar? Atau katabatil hafizun Apakah engkau merasa dizalimi, dicurangi oleh malaikat-malaikatku yang menulis amalan kalian? Allah Maha tahu. Tapi ini untuk menegakkan hujah kepada kita di hari kiamat. Ya. Dan ini menunjukkan setiap minggu Allah akan yakni diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala catatan amalan manusia. Itu mingguannya. Ya, dan hariannya ada pula demikian. Malaikat-malaikat siang membawa catatan-catatan yang kita lakukan ya di malam hari. Nanti malaikat-malaikat malam membawa catatan yang kita lakukan di siang hari, begitulah seterusnya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu." Kepada Allah jualah naik semua perkataan-perkataan yang baik. Wal 'amalus salihu yarfa'uhu. Dan segala macam amalan-amalan kebaikan diangkat Allah kepadanya. Apa yang kita ucapkan berupa zikrullah, tilawatul Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, semua yang kita ucapkan berupa kebaikan ini akan naik ke atas. Ya. Naik ke atas. Doa-doa kita semua naik ke atas. Karena itulah dalam riwayat-riwayat diterangkan bagaimana malaikat-malaikat mendengar rintihan doa Nabi Yunus ibnu Matta ketika dalam perut ikan Para malaikat yang di langit tak tahu di mana keberadaan Yunus ibnu Matta. Dia dalam kegelapan perut ikan paus yang begitu panasnya. Bayangkan dalam perut ikan begitu panas. Dalam kegelapan ya, dalam panasnya perut ikan, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan lautan yang dalam. Karena yang namanya ikan-ikan paus besar hidupnya di lautan yang dalam sesekali naik ke atas mengambil nafas ya dalam kegelapan lautan yang dalam dalam kegelapan malam yang kelam dhulumatun ba'daha fawqa ba'din kegelapan demi kegelapan tapi naik kepada Allah Subhanahu wa taala rintihan Nabi Yunus bin Matta yang berkata la ilaha illa anta ya Tuhan tidak ada tuhan yang hak diberti kecuali engkau semata subhanaka maha suci engkau ya Tuhan ini kuntu minal zalimin. Sungguh aku ini adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Naik ke atas. Malaikat berkata, Ya Rab, sautun ma'ruf. Ya Allah ini suara yang kami selalu dengar. Wallahi, ada di, di bumi ini orang-orang yang dikenal malaikat di langit sana. Dengan rintihannya, zikirnya, keikhlasannya dalam amar ma'ruf, nahi mungkar. Segala macam perkataan yang baik-baik dikenal di langit sana. Ya, sautun ma'ruf ini adalah suara dari hamba yang kami kenal. Ya, sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Suara yang kami kenal, familiar di telinga kami. Kami mendengarnya dan kami tahu ya ini suara milik siapa, tapi tapi kami tak tahu di mana keberadaannya. Syahid yang perlu kita garis bawahi bahwasanya apapun yang kita katakan daripada kebaikan naik ke atas. Ya, Suatu ketika seorang petani yang sedang cocok tanam di negeri India sana disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya. Dia melihat ke langit seolah-olah akan datang hujan. Karena berhembus angin yang lumayan kencang. Ya. Maka dia lihat ke atas dan ternyata dia lihat rombongan Nabi Sulaiman. Ya, di atas dengan kendaraan angin bersama bala tentaranya. Maka dia pun seketika berkata subhanallah laqad utiya alu Daud mulkan aziman. Subhanallah sungguh besar kerajaan Allah berikan kepada keluarga Daud. Maka naiklah kalimat ini ke atas. Terdengarlah oleh Sulaiman. Sulaiman pun turun ke bumi dan dia berkata, "Apa yang kau ucapkan?" Aku mengucapkan subhanallah, sungguh kalian keluarga Daud telah diberikan Allah kerajaan yang besar. Kata Nabi Sulaiman, sungguh ucapanmu subhanallah lebih dahsyat lebih besar daripada apa yang diberikan Allah kepada keluarga Daud. Asyahid, yang mau kita garis bawah bahwasanya naik semua amalan yakni kebaikan-kebaikan berupa perkataan kita kepada Allah. Ya, dan amalan salih pun demikian. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang orang yang salat. Ada yang salat tersebut ketika dikerjakan naik sepenuhnya kepada Allah, ada yang naik sekiannya, setengahnya, ada seperempatnya. Subhanallah, ya. Ada yang naik langit tapi salat tersebut tak dikerjakan dengan benar, tak dikerjakan khusyuk, kembali kepada pemiliknya, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan semua amal saleh naik ke atas dan yang berkaitan dengan kitab kita ini pembahasan kita. Tatkala semua amalan itu naik ke atas kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Maka sungguh aneh orang yang menafikan Allah di atas. Sungguh aneh. Bagaimana cara mereka berfikir? Begitu berserak hadis-hadis Nabi SAW. Ya, begitu banyak keterangan dari Quran, Kitabullah, Sunnatul Rasulillah. Lantas dia nafikan semua dalil tersebut. Dia katakan tidak. Tidak akan mungkin berbentur ayat dengan ayat. Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Tak akan ada yang sama dengan Allah ketika kau katakan Allah di atas, berarti kau katakan Allah bertempat. Ketika kau katakan Allah bertempat, berarti kau katakan Allah makhluk. Gak akan mungkin, tapi itu bukan maknanya. Akhirnya dia tafsirkan makna sendiri. Seolah-olah dia mengatakan, akulah penterjemah resmi Allah. Sebagaimana sebagian daripada penguasa-penguasa punya penterjemah. Punya ya perwakilan yang menterjemahkan perkataan penguasa. Demikian juga dikiranya Allah Subhanahu wa taala dia yang paling berhak menterjemahkan firman Allah SWT. Subhanallah. Sementara para sahabat, Nabi yang mulia SAW, dalam banyak kesempatan, Ya Allah, tak dapat lagi kita katakan saking banyaknya. Subhanallah, ketika Nabi menunjuk ke atas di haji wadah, Ya Allah, sungguh telah kusampaikan, saksikan. Banyak. Ya, ketika seorang berdoa, Subhanallah. Ya, Fitrahnya manusia mengatakan demikian. Kemudian kembali kepada faedah yang terdapat dalam hadis ini bahwasanya sebenarnya harta kita itu adalah apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ingin menginvestkan harta kita dengan segala macam cara, berjual beli, macam-macam, sewa menyewa, ya, cocok tanam, semua kita lakukan intinya gimana supaya berkembang harta kita di dunia ini. Padahal belum tentu harta yang berkembang itu menjadi milik kita sampai kita mati, belum tentu. Ya. Dan belum tentu kita dapat menikmatinya sampai mati. Ya. Tapi apa yang telah kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sedekah, berupa infak, itu yang pasti. Jika dengan niat yang ikhlas dan bersumber daripada harta yang halal, Inilah yang akan dikembangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, investasi di bumi ini belum tentu kita berhasil. Berapa banyak orang yang bangkrut usahanya? Gulung tikar. Ya, mengharapkan keberuntungan akhirnya keberuntungan yang didapatkan. Ya, gagal dalam usaha di dunia ini. Berapa banyak orang yang menitipkan di lembaga-lembaga keuangan yang bermasalah, dibunga-bungakan uangnya. Dahulu banyak lembaga seperti ini masukkan sekian nanti kau akan dapat sekian akhirnya dibawa lari hilang ya sia-sia tapi apa yang titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah hilang ya meskipun sedikit ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin apa yang ada pada kalian itu yanfad akan habis punah binasa bertukar hilang ya sirna kalian tinggalkan atau dia meninggalkan kalian. Ya, tapi apa yang ada pada Allah bakin kekal. Maka orang yang beriman kepada Allah iman yang benar adalah orang yang rajin berinfak dan dia tahu inilah hartaku sebenarnya. Dan tak pernah ada orang menjadi miskin karena berinfak. Karena setiap hari Allah kirimkan malaikat yang berdoa. Ya, dua malaikat setiap hari Allah turunkan buku bumi berdoa. Doanya Allahumma aati Ya Allah berikanlah kulla munfiqin salafan. Setiap orang yang berinfak ganti daripada hartanya. Ya karena itulah lihat bahasa Quran. Allah tak mengatakan meminta kepada kita. Tapi meminjamkan. Kata Allah, Man dzalladzi yuqridullah. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah? Arti meminjamkan pasti akan dibayar. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kadang kita lebih percaya kepada makhluk, kepada bank-bank konvensional, kepada orang-orang yang ternyata tak semua akhirnya dapat sebagaimana kita inginkan. Sebagian mengkhianati kepercayaan ini, amanah ini, mengecewakan. Tapi apa yang kita ya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhal. وفي صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا طيب tambahan pada hadis di atas di antara faidahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan. Ya. Karena Allah mengatakan ya taqabbaluha bi, bi, bi yaminih. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Sebagaimana Allah katakan dalam kitabnya yang mulia. Tatkala iblis enggan sujud kepada Adam, "Ma mana'aka?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis antas juda untuk sujud lima khalaqtu biyadayya dengan apa yang telah kuciptakan dengan dua tanganku? Ini menunjukkan Allah memiliki dua tangan. Tapi tangan Allah tak akan sama dengan makhluk. Meskipun sama namanya, meskipun sama bilangannya dengan sebagian makhluk, ya, tapi tak akan sama. Karena kaidah yang kita telah ajarkan dalam bab asma sifat, semua sifat disandarkan kepada Allah tak akan mungkin sama dengan sifat disandarkan kepada manusia. Karena perbedaan zat akan membedakan sifat sebagaimana kita katakan tangan ya kaki meja tak akan sama dengan kaki ya misalnya apa kaki meja tak akan sama dengan kaki manusia tak akan sama dengan kaki binatang walaupun sama-sama kaki kaki kera tak akan sama dengan kaki kerbau walaupun sama-sama kaki demikian juga dengan Allah tangan Allah tak akan sama dengan tangan makhluk karena berbedanya zat karena zat Allah tak sama dengan zat makhluk, maka tak sama pula sifat tangan Allah dengan sifat tangan makhluk. Dan akidah sunnah menetapkan semua sifat yang ada bagi Allah. Tanpa menolaknya. Dengan meyakini semua sifat tersebut tak akan sama dengan makhluk. Karena Allah mengatakan, Laisa kamithli syai'un. Tak akan ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu konsep ahlu sunnah. Menetapkan sifat dengan memastikan bahwa sifat tersebut. Menetapkan nama nama sifat dengan memastikan bahwa sifat tersebut. Dan kandungan dalam nama tersebut tak akan mungkin sama dengan makhluk. Ya, itu i'tiqad ahlu Sunnah jemaah. Ya. Adapun berikutnya wa fi sahih Ibnu Hibban dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya namanya Sahih Ibnu Hibban. An-Nabi Utsman An-Nahdi An Salman Al-Farisi dari Abi Utsman An-Nahdi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna rabbakum hayyiyun. Sungguh Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha pemalu. Hayyiyun. Karimun. Tuhan yang maha dermawan. Yastahi min abdih. Dia sungguh malu daripada hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadai ketika hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya ketika berdoa an yaruddahuma sifran dia malu kedua tangan ini kembali sebagaimana sedia kala dengan zero atau nol tak Allah berikan apa yang dia minta Allah malu pasti diberikan Allah Subhanahu wa taala kalaupun ada orang bertanya Ustaz ku minta berdoa bertahun-tahun Tak diberi Allah apa yang berikan itu Ustaz. Kita katakan ya, boleh jadi dalam berdoa kau tak benar. Ada penghalang-penghalang doa diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kau berdoa ya, tapi doamu tak baik. Doamu memutuskan silaturahmi, doamu untuk kecelakaan orang, doamu ya karena dengki kepada orang. Boleh saja doamu itu baik, tapi engkau berdoa dengan hati yang tak yakin ya dengan hati yang lalai berapa banyak orang yang berdoa tapi hatinya lalai tak benar-benar seiring apa yang diucapkan dengan apa yang dalam hatinya ya banyak orang berdoa entah apa yang dipahaminya entah apa yang dia minta pokoknya berdoa saja apapun kata orang amin amin ya Allah amin ya Allah amin apa yang kau aminkan entahlah pokoknya amin Allah tak akan pernah menerima doa dari hati orang yang lalai. Tak bersamanya ketika dia meminta. Di dunia saja, walillahil ala bagi Allah perumpamaan sempurna. Kalau kita minta kepada makhluk dengan cara seperti itu, antum bawa perbuatan apa baca sendirilah. Apa yang nanti apa nanya, Yang penting uangnya. Mungkin antum diusir seketika. Subhanallah. Ya, minta kepada orang tapi tapi minta dengan cara yang tak baik, tak bijak, ya. Seolah-olah mau merampok, mau merampas, kita tak suka. Ya, atau orang yang memang tak sungguh-sungguh ketika meminta, tak akan dikabulkan. Demikian juga ladang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penghalang-penghalang doa tak dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dikabulkan. Mungkin dia tak memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya, mungkin hatinya lalai, Mungkin jadi dia berdoa memutuskan silaturahmi atau berdoa minta suatu hal yang tak dibenarkan dalam agama yang mustahil. Ya Allah jadikanlah aku nabi di akhir zaman. Ini doa tidak. Sudah selesai nabi. Itu mustahil ya Allah jadikanlah aku malaikat Jibril. Ini mustahil, ya. Boleh jadi dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dia lakukan. Karena berkata Rasulullah, "Wa innal 'abda la yuhramur rizq li dhanbin asabah." Kadang-kadang seorang hamba Allah haramkan baginya rezeki karena dosa yang dia lakukan. Sebagaimana takwa melahirkan rezeki, dosa menghalangi rezeki. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya rezeki dan jalan keluar dari arah yang tak terduga. Dengan takwa, kalau muncul pertanyaan Ustaz, tuh orang kafir tak ada takwanya, tapi rezekinya melimpah ruah. Bagaimana Ustaz? Kita katakan itu rezeki yang menambah semakin dalam jenjangnya di dalam neraka jahanam. Itu bukan keberkahan, itu rezeki yang tak berkah. Karena rezeki ada yang berkah, ada yang tak berkah. Rezeki yang tak berkah menjadi sebagai pemberat bagi seorang timbangan kejelekannya di hari akhirat membuat dia stres dengan apa yang dimiliki di dunia, membuat hatinya semakin kering dan jauh daripada Allah, membuat dia jadi budak-budak harta. Itu jawabannya. Ya. Boleh jadi memang apa yang kita minta itu tak layak bagi kita dan Allah Maha mengetahui di antara nama Allah Al-Hakim. Boleh jadi sekiranya dikabulkan Allah apa yang kita minta akan menjadi buruk dampaknya bagi kita. Ada orang-orang yang memang tak layak baginya kecuali kemiskinan. Kalau dibuat kaya, lupa daratan. Maka Allah pertahankan dia dalam kemiskinannya. Ada orang yang tak layak baginya kecuali kekayaan. Andai kata dibuat miskin, dia menjadi kafir. Lupa Allah. Ada orang tak layak baginya kecuali Allah berikan baginya akal, kepintaran. Andai kata dibuat dia jahil, dia tak akan menyembah Allah kufur kepada Allah. Ada orang yang layak baginya adalah kejahilan, minim, tak pintar-pintar kali. Andai kata dibuat pintar dia dia Jahal dia. Dan tiap orang harus menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, semua pemberian Allah hibah. Ada yang dilebihkan akalnya, ya, ada yang dilebihkan hartanya, ada yang dilebihkan wajahnya, tubuhnya, kecantikannya, semua Allah berikan. Tapi tak Allah samakan semua. Ya, agar orang bersyukur agar orang mengambil pelajaran, agar orang tak sombong. Subhanallah. Boleh jadi tak Allah kabulkan karena tak baik baginya. Ada yang minta bertanya ya Allah, berilah karunia rezeki ya Allah berupa keturunan. Tak Allah berikan keturunan sampai dia meninggal. Ya, kadang-kadang stres lihat orang punya keturunan dia tidak. Wallah, andai kata dia beriman dengan takdir mungkin itulah yang paling baik baginya. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang dengan keturunan semakin jauh daripada Allah Subhanahu taala. Anaknya menggiringnya ke neraka jahanam. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang minta keturunan tak Allah berikan keturunan yang baik, membuat semakin dahsyat baginya tersiksa di dunia ini. Ya, anak-anak yang tak saleh, kadang-kadang anak yang tak sempurna, anak yang cacat, tak sanggup dia mengurusnya. Banyak ujian. Ada orang Allah beri keturunan tapi anaknya cacat, tak sempurna. Macam-macam, ada yang autis, macam-macam. Ada yang idiot, biasa terbebani dia. Maka apa yang tak Allah berikan kepada kita berhusnudzonlah itu yang paling baik bagi kita. Ada kita berharap ya Allah ini aku mau jadi istriku ya Allah kayaknya baik dan solehah. Tak Allah kabulkan. Semua cara dicoba tak juga. Banyak-banyak kita berhusnudzon. Kok jadi ini kayaknya hancur agamaku ini. Kok jadi kayaknya mungkin tenggelam aku ini di lautan yang dalam sana. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Boleh jadi Allah SWT berikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Boleh jadi tak diberikan di dunia ini, tapi diberikan Allah di akhirat sana. Kembali kepada hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat pemalu. Allah memiliki nama Hayyun, Tuhan yang Maha Pemalu. Ya. Dan malu itu adalah sifat yang baik. Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi Sifat malu taklah mendatangkan kecuali kebaikan. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Di antara perkataan yang didapatkan manusia daripada perkataan kenabian yang terdahulu, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau engkau tak punya rasa malu, buat sesuka hatimu. Malu yang menahan seorang untuk tidak melecehkan dirinya, kehormatannya, dia jaga dirinya. Tak minta-minta kepada orang karena punya sifat malu, tak bergantung kepada orang, karena punya sifat malu. Subhanallah. Tak memeras orang, tak menzalimi orang karena punya sifat malu. Iya, dia jaga dirinya bagaimana tidak dilecehkan manusia. Ini semuanya berpangkal daripada sifat malu. Dia jaga pakaiannya agar tak dilecehkan orang, dia jaga semua dia jaga perkataannya agar tak dilecehkan orang. Ini semuanya berpangkal daripada sifat malu. Yang tak punya sifat malu, subhanallah. Ber berpakaian sembarang, tak senonoh. Berpakaian suka hati dia. Perempuan suka hatinya. Setengah telanjang, telanjang beneran. Bolong sana, bolong sini. Tercabut rasa malunya. Subhanallah. Laki-laki pun demikian. Ya, yang tercabut rasa malunya. Tindik sana, tindik sini, tindik sini. Tindik sini. Tahu tindik? Tonton tahu. Masa <laughs> Medan. Sorry. Apa bahasa Indonesia standarnya? Tindik juga. Udah lah, paham lantum. Taruhkan sini uang logam, sini uang logam. Baju bolong-bolong koyak-koyak. Sengaja koyak-koyak. Rambut dibuat kayak tak mandi setahun. Rambut dibuat belang-belang. Kayak burung kepala putih. Subhanallah. Tercabut rasa malunya. Ya. Maka malu mendatangkan kebaikan. Dan itu adalah bagian daripada nama Allah. Dan Allah memiliki sifat malu. Subhanallah. Dan efek daripada malunya Allah Subhanahu wa taala, dia malu melihat ada hambanya yang minta-minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan di antara penghalang doa adalah ya kemaksiatan yang kita lakukan. Makanan yang haram, pekerjaan yang haram. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang dia musafir, rambutnya kusut masai dan dia mengendahkan tangannya ke langit berkata Rabbu Rabbu ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Kata Rasulullah, ini adalah tempat yang begitu layak untuk diterima doanya. Ketika musafir dalam keadaannya begitu khusyuk dan tunduk kepada Allah, rambutnya kusut masai karena jauh daripada kesan kemakmuran dunia, dalam keadaan terjepit dia mengangkat tangannya ke langit. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, Besar dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Di antara penghalang doa adalah yang tak beres dari mana kita mencari rezeki. Hendaklah tiap orang melihat kembali rezekinya dari mana didapatkan. Jangan sampai masuk dalam perut kita rezeki yang tak halal. Lihat kembali. Andai kata kita ada punya kezaliman dengan orang, ingat. Subhanallah, ada punya utang sama orang, belum terbayar, ingat. Penghalang doa. Dulu mungkin masih degil-degil, masih muda-muda. Ingat di kampung siapa dulu yang pernah kita zalimi. Mungkin dulu pernah ambil rambutan tetangga, minta maaf. Ingat sejak sekarang apa kezaliman. Boleh jadi itu yang menghalangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan falyanzurul insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Di antara maknanya adalah ini makanan yang kau makan dari mana berasal? Halal, haram. Zatnya halal, zatnya haram. Sumbernya halal, sumbernya haram. Lihat. Ya. <coughs> Maka ini diantara penghalang doa. Andai kata semua terpenuhi, pasti Allah akan kabulkan. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, Allah itu adalah hayyun karim. Allah memiliki nama hayyun, Tuhan maha pemalu. Karim, Tuhan yang maha dermawan. Yastahi min Dia punya sifat. Di antara sifatnya adalah sifat malu. Dia malu daripada hambanya. Idza rafa ilaihi ketika hamba mengangkatkan tangannya kepadanya. Kata-kata kepadanya garis kasih garis bawah. Menunjukkan Allah di atas. Mengangkat kedua tangannya kepadanya. Fitrah hantu berdoa ya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, cuman hantu berdoa? Ah. Semua Allah. Hah. Itu serampang 12 itu. Fitrah manusia. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. An yaruddahuma Allah malu mengembalikan kedua tangan tersebut dan tak Allah berikan baginya apapun yang diminta. Allah malu. Subhanallah. nah Terus. وروى ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عمه أخبره أنه سمع أنه سمع أقبة أقبة أقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن ودوءه ثم رفع نظره نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية, ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء Berikutnya Warawa bin Wahbin Al-Imam Ibn Wahab meriwayatkan qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub aku diberitahukan oleh Sa'id bin Abi Ayyub an Zuhrah ibni Ma'bad an ibni ammi dari Zuhrah bin Ma'bad dari anak pamannya akhbarahu memberitahukan kepadanya annahu sami'a Uqbah bin Amir dia pernah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Rasulullah SAW, Man tawaddu'ah, barang siapa yang berwudu, fa'ahsana wudu'ah, dan dia menyempurnakan wudu'nya, thumma rafa'a nadhrahu, nadharahu ila sama' Kemudian dia mengangkat pandangan matanya ke langit. Faqala, sembari dia berkata, Ashadu an la ilaha illallah Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah wahdah. Dialah Tuhan yang satu. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya. Hamba yang tak layak disembah dan rasulnya yang tak layak untuk dispilihkan Futihat lahu akan terbuka baginya thamaniyatu abwabil jannah delapan pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dia boleh masuk dari arah delapan pintu surga yang mana dia mau. Hadis ini dalam sanad ini lemah hadisnya. Sebagian besar maknanya sahih. Ya, kecuali kata-kata mengangkat menengadahkan wajahnya ke langit. Riwayat ini terdapat padanya perawi yang tak dikenal siapa anak paman daripada ya perawi yang bernama Zorah bin Ma'bad dari anak pamannya siapa anak pamannya tak dikenal ya karena itu hadis ini dhaif tapi ada hadis yang sahih yang semua dengan hadis ini kecuali kata-kata ya mengadahkan menengadahkan wajahnya ke langit ya nah fadl وفي حديث وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه وذكر الحديث وفي حديث الشفاعة dalam dalam hadis syafaat at-tawil hadis syafaat yang panjang an Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi fa'adkhul ala rabbi tabaraka wa taala kemudian masuklah aku menemui Tuhanku Allah tabaraka wa taala wa huwa ala arsyih dan dia di atas arasnya wa dzakar hadis ini adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud maka sujudlah Nabi SAW dia kemudian Allah SWT perintahkan kepada Nabi untuk mengangkat kepalanya setelah sujud panjang Rasulullah diajarkan Allah nama-namanya yang mulia yang tak pernah Allah ajarkan kepada makhluk sebelumnya ya kemudian setelah itu Allah mengatakan irfa ya Muhammad irfa ra'sak wahai Muhammad sekarang angkatlah kepalamu mintalah sal tu'tah akan diberikan permintaanmu wasfa' mintalah syafaat tu syafaat akan diberikan untukmu syafaat ya kamil wa fi ba'dhi wa fi ba'dhi wa fi ba'dhi alfadhi al-bukhari fi sahihihi fa فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه قال عبد الحق في الجمع بين sahihain hakadha qala في داره في المواضع ثلاث yuridu mawa yuridu mawadi syafa'ati thalathi mawadi ash mawadi asy-syafa'ati thalathi allati yasjudu fiha thumma yarfa'u ra'sahu. Wa fi ba'd alfaz al-Bukhari fi sahihi dan dalam sebagian lafaz atau redaksi Imam Bukhari dalam hadis sahihnya fa asta'dzinu ala rabbi akhirnya aku pun minta izin kepada Tuhanku ketika umat berdatangan kepada Adam Adam menolak mengatakan lastullah bukan aku yang berhak. Pergilah kalian kepada Nuh. Mereka pun berangkat kepada Nuh terus sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW ya berkata, faastadzinu ala Rabbi. Aku pun mohon izin kepada Tuhanku. Fidarihi ya di rumahnya. Ya, maksudnya adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud memohon kepada Allah syafaat fayu'dzana li atau fayu'dzinu li alaih dan Allah izinkan aku di tempat tersebut ya dar secara bahasa adalah kampung halaman rumah ya dan dimaksudkan dengan dar sini tempat Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam qala Abdul Haq fil jam'i bain sahihain berkata Abdul Haq dalam kitabnya menggabungkan ya antara dua hadis Bukhari Muslim hakadha qala fi dari fil mawadhi'ith thalath begitulah Nabi mengatakan di rumahnya pada tiga tempat yuridu mawadhi' asy-syafa'at maksudnya tiga tempat syafaat allati yasjudu fiha thumma yarfa'u ra'sah di tiga tempat itulah Nabi sujud kemudian dia mengangkat kepalanya Naam وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازي في مغازيه الأموي الأموي في مغازيه من طريق من طريق محمد بن إسحاق قال خرج عبد أسود لبعض أهل خيبر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذا جاء رسول الله جاء رسول, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من هذا قالوا رسول الله صلى رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي في السماء قالوا نعم قال أنت رسول الله قال نعم قال الذي في السماء قال نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة فت فتشهد فتشهد فتشهد فتشهد فقاتل حتى حتى استشهد حتى استشهد حتى حتى استشهد وروى يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه Yahya bin Sa'id Al-Umawi meriwayatkan dalam kitab magazinya Magazi adalah ya peperangan-peperangan diikuti Nabi SAW min tariqi Muhammad bin Ishaq dari jalur Muhammad bin Ishaq seorang ahli sejarah yang menjadi rujukan dalam sejarah. Qala berkata, ya Muhammad bin Ishaq, kharaja 'abdun aswad. Ada seorang hamba sahaya. Kulitnya hitam, keluar di ba'di ahli Khaybar dan dia adalah hamba milik sebagian penduduk negeri Khaybar, orang Yahudi. Hatta ja'a Rasulullah sampai datanglah budak hitam ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man hadza? Maka dia bertanya kepada orang-orang, siapa laki-laki ini? Menunjuk ke Rasulullah. Qalu, mereka berkata, Rasulullah, ini adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala alladhi fis sama. Maka budak ini berkata, Rasul utusan Allah yang di langit? Qalu na'am, kata mereka, ya, dia utusan Allah yang di langit. Qala anta Rasulullah? Dia bertanya kepada Nabi, "Apakah benar engkau ini adalah utusan Allah?" Qala na'am kata Nabi ya. Qala alladhi fis sama engkau ini utusan Allah, Tuhan yang di langit? Qala na'am kata Nabi ya. Fa amarahu Rasulullah sallallahu bis Maka Nabi perintahkan dia untuk mengucapkan kata-kata at-tasyahhud. Maka dia pun mengikrarkan syahadatain. Fatashahhad setelah mengikrarkan syahadat ini faqatala dan dia pun ikut bersama para sahabat berperang hatta stushhida hingga akhirnya dia pun terbunuh. Dan ini menunjukkan sebelum dia masuk Islam pun fitrahnya tahu Allah di atas. Allahu Akbar. Ya, ini fitrah yang lurus. Dan ini fitrah orang-orang yang masih lurus fitrahnya dan fitrah manusia. Orang kafir pun fitrahnya mengatakan di atas Tuhan yang Maha Perkasa yang lagi Maha Kuat. Subhanallah. Anak-anak kecil pun mengatakan demikian. Yang rusak fitrahnya adalah orang-orang yang teracuni dengan falsafat ahlu kalam sehingga dia pusing di mana Tuhannya. Subhanallah. Tanya antum pulang ke anak-anak antum yang mulai berakal, yang belum pernah antum ajarkan, dia akan katakan di atas. Fitrah yang berbicara. Karena dia belum pernah masuk bangku sekolahan, masuk S1, masuk S2, fakultas filsafat, pening dia di mana Tuhannya. Subhanallah. Nah. وروى عن ابن أميرة الكندي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتف وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحول عنها إلى ما فتحول فتحول عنها إلى ما أحببت من طا من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون يكرهون, يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي وروى علي بن عميرة الكندي أن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ربه عز وجل فقال علي بن عميرة Al-Kindi meriatkan dari Ali bahwasanya Rasulullah bersabda dan dia menyandarkan ini kepada firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis kursinya faqala Allah berfirman wa izzati wa jalali demi kemuliaanku dan keagunganku wa irtifa'i fawqa arsi demi ketinggianku di atas arasku ma min ahli qaryatin tak ada penduduk suatu kota wala baitin atau suatu rumah wala rajulin atau seorang laki-laki bibadiyatin yang tinggal di suatu kampung kan wala ma karihtu min ma'siyati mereka itu di atas kemaksiatan membuat aku benci kepada mereka fatahawwalu anha kemudian mereka akhirnya bertobat merubah kemaksiatannya ila mahbabtu min taati melakukan perbuatan-perbuatan yang kucintai berupa ketaatan kepadaku illa tahawwaltu lahum amma yakrahun kecuali aku akan berpindah daripada apa yang mereka benci daripada azab yang akan kutumpahkan kepada mereka min azabi ila ma yuhibbun aku akan berpindah kepada apa yang mereka cintai min rahmati dengan rahmatku yang akan ku turunkan kepada mereka Nah, kita cukup cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan lain. Subhanallah subhanakallah bihamdik.